بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah rahimana wa rahimakumullah masih dalam pembahasan niat. Kita telah bahas pada beberapa penjelasan hadis yang lalu bahwa seseorang akan menjadi sah amalnya apabila dia niatkan amal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang ketika memiliki aktivitas dan dia lakukan perbuatan tersebut jika seandainya dia niatkan maka akan dicatat sebagai ibadah akan tetapi jika dia laksanakan biasa tanpa niat akan menjadi sebuah aktivitas dan rutinitas biasa ini merupakan fungsi dari niat dan juga termasuk sebuah amalan ketika belum dilakukan oleh seseorang maka pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena seseorang telah meniatkan amal tersebut hanya saja dia terhalang karena sebuah uzur maka Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurahannya akan tetap memberikan pahala kepada orang yang sudah meniatkan akan melakukan amalan tersebut. Dalam hadis yang ketiga dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza istunfirtum fanfiru hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada hijrah lagi setelah dibukakan atau ditaklukkannya kota Mekah. Akan tetapi, orang yang masih ingin melaksanakan ibadah seperti orang yang akan melakukan hijrah, dia bisa melaksanakan jihad dan dia perlu membenarkan niatnya. Wa idastumfirtum fanfiru. Apabila engkau telah diperintahkan oleh seorang imam, seorang waliul amr, orang pemimpin muslim agar engkau segera menunaikan jihad maka berangkatlah hadis ini merupakan pembahasan pada saat itu ketika kaum muslimin di zaman sahabat ingin mendapatkan pahala hijrah hijrah dalam artian meninggalkan apa yang disukai dari kota tempat tinggalnya menuju kota Madinah bersama Rasulullah saw memiliki pahala yang sangat besar jangankan orang yang berhijrah dengan orang yang tidak berhijrah bahkan orang yang berhijrah di awal masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah dengan orang yang berangkat belakangan dibedakan. Infaknya orang yang memberikan hartanya di awal Islam dengan orang yang berinfak di belakang hari dibedakan pahalanya maka para sahabat menghendaki atau berharap setelah ditaklukkan kota Makkah mereka juga ingin mendapatkan pahala hijrah. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa hijrah itu tujuannya untuk menyelamatkan agama. Hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah agar seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat orang-orang kafir Quraisy waktu itu menindas orang-orang Islam. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya berhasil membuka dan menaklukkan kota Makkah sehingga kota Makkah pun menjadi kota Islam maka fungsi berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah sudah selesai karena dua-duanya mungkin untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang dikatakan pada intisari hadis la hijrata ba'dal fath tidak ada lagi hijrah yang dilakukan dengan sebuah wujud perpindahan seorang dari kota Makkah ke kota Madinah akan tetapi, para ulama menyatakan bahwa hijrah yang dilakukan dengan sifat yang sama ketika seseorang tinggal di kota yang susah untuk melaksanakan agama, untuk beribadah kepada Allah masih terus berlangsung sampai akhir zaman. Ketika seseorang tinggal di negeri minoritas, susah untuk beribadah, selalu mendapatkan intimidasi, dipojokkan, dizalimi dan dia susah untuk menunjukkan syiar-syiar keislaman maka apabila dia mampu dan dia mendapatkan kesempatan untuk berhijrah maka hijrah ini masih berlaku karena tujuan hijrah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi dalam hadis ini yang dibahas adalah hijrahnya kaum muslimin dari kota Makkah ke kota Madinah maka orang yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah setelah ditaklukkannya kota Makkah mereka tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Akan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, walakin jihadun waniyatun. Akan tetapi orang yang ingin tetap mendapatkan pahala yang tinggi, mendapatkan riba Allah Subhanahu wa taala bisa tetap kalian lakukan sebuah amal, yaitu dengan berjihad dan dengan niat yang sahih. Maka Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, beliau ketika mengomentari hadis tersebut, beliau mengatakan الهجرة بمعنى المفارقة للوطن التي كانت مطلوبة إلى المدينة انقطعت هجرة dalam artian meninggalkan tanah kelahiran, kampung halaman yang dulu mereka betul-betul dituntut dalam awal perjalanan Islam sekarang sudah selesai. Meninggalkan Makkah menuju kota Madinah, hijrah itu telah selesai. Lakinnal mufaraqata allati sababuhal jihad baqiyah. Akan tetapi, meninggalkan tanah kelahiran dan kampung halaman yang tujuannya untuk berjihad meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala perbuatan dan amal itu masih terlaksana dengan ketentuan dalam syariat yang benar wa kadzalikal mufaraqatu bi salihah demikian pula ketika seseorang meninggalkan kampung halaman dengan niat yang bersih niat yang benar kal firari minal kufur sebagaimana seseorang yang lari dari kekufuran awil khuruji li talabil ilm atau orang yang meninggalkan kampung halaman dengan niat yang benar untuk belajar atau juga wal firari minal fitan orang yang meninggalkan kampung halaman karena ingin meninggalkan berbagai musibah dalam agama cobaan yang besar dan segala macam yaitu fitnah maka wan niyatu fi jami'i dzalik dan semua niat masih tetap akan dijadikan sebagai patokan dan standar bahwa seseorang akan mendapatkan pahala itu meninggalkan kampung halaman karena belajar, karena lari dari kekufuran, karena lari dari terjadinya berbagai macam petaka agama yang bisa menghancurkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka eh, hal ini masih tetap dianjurkan. Sebagaimana para ulama mengatakan, hijrah dari kata-kata hajar meninggalkan masih tetap ditunjukkan atau diperintahkan kepada seorang untuk meninggalkan segala macam kemaksiatan dan ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan ini dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Aisyah radhiyallahu anha juga terdapat kabar gembira ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la hijrata ba'dal fath tidak akan ada lagi hijrah dari kota Makkah kota Madinah setelah kota Makkah ditaklukkan dan penyebabnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama karena kota Makkah sudah menjadi negara Islam Kata Hafidh bin Hajar rahimahullah, para ulama mengambil kesimpulan. Berarti dalam hadis ini terdapat kabar gembira bahwa kota Mekah akan menjadi darul islami abadan. Kota Mekah akan menjadi negara Islam selamanya. Karena Rasulullah saw sudah mengatakan setelah ini tidak akan ada lagi hijrah dari kota Makkah. Tidak perlu seorang meninggalkan kota Makkah untuk mempertahankan agama. Dan ini menjadi kabar gembira untuk kaum muslimin ketika mereka akan mendatangi tempat itu Menaikkan ibadah haji dan umrah dengan tenang, beribadah kepada Allah, berdoa dan ini juga merupakan salah satu tanda kenabian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kota Makkah akan dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi patokan kita bahwa kota Makkah merupakan kota yang mulia. Terlepas dari siapa yang telah mengurus urusan kota itu dan ini menjadi ketenangan bagi kita ketika kita datang ke tempat itu untuk bersimpuh beribadah kepada Allah bukan justru meragukan keislaman penduduk kota itu kemudian kita katakan bahwa perlu adanya hijrah meninggalkan kota itu menuju kota lain yang tidak jelas dalilnya ini merupakan salah satu fenomena kesalahan dalam berfikir Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa istiqamah di atas sunnah. Wallahu taala alam sallallahu wasallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.